Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lumatul I'tiqad yang syarah oleh Syekh Shalih fauzan hafizallahu taala wa ra'ah. Terakhir kita bahas kemarin ada seputar penyebutan sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu ar-ridha bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ar-ridha namun sifat Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sifat makhluknya walaupun sama-sama ridha beda dengan ridha yang ada pada makhluk karena makhluk itu ketika ridha pasti butuh orang yang dia ridhai tapi Allah Subhanahu wa taala ketika meridhai hambanya bukan berarti Allah taala butuh dengan hambanya mahum insyaallah ya sekarang pembahasan berikutnya Wa qaluhu qala Alimah imam Ibnu Qudamah rahimatullah alaih halaman 67 perhatikan baik-baik. Wa qaluhu yuhibbuhu yuhibbunah. Dan Allah taala mencintai mereka dan mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang apa? pengganti daripada orang-orang yang semula mereka murtad. Ternyata digantikan oleh Allah taala kaum yang mereka apa? justru beriman kepada Allah taala, kaum yang mereka semangat dalam jihad di jalan Allah taala, kaum yang mereka benci kepada musuh-musuh Allah, cinta kepada segenap kaum muslimin atau yang seagama. Nah, kemudian apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Naam, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah taala mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lihat qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah. Kadzalika min sifatih subhanahu al-mahabbah. Seperti itu pula termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala al-mahabbah yaitu mencintai. Jadi cinta itu termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mencintai. Ketika Allah taala mencintai hamba-hambanya bukan berarti Allah taala butuh dengan hambanya. Berbeda dengan makhluk. Berbeda sama makhluk. Kalau makhluk ketika mencintai orang lain karena dia butuh dengan yang dia cintai. Ya enggak? Seorang bapak mencintai anaknya karena apa? Karena butuh dengan anaknya. Paham ya? Karena cinta dengan anaknya. Ada sesuatu yang dia cintai karena dia butuh. Tapi Allah Ta'ala tidak. Paham ya? Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika mencintai hamba-hambanya bukan berarti Allah taala apa? Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh kepada hamba tersebut. Nah, barakallahu fi. Kemudian lihat sini. Anhu yuhibbu ibadah bi amal yamalunha. Masya Allah. Bahwasanya Allah taala mencintai hamba-hambanya dengan apa? Dengan semata-mata karena amalan-amalan yang mereka kerjakan. Paham ya? Amalan-amalan Nah barakallahu fikum yang dikerjakan hamba-hamba tersebut Allah telah mencintainya. Tentunya amalan yang baik bagaimana ini? Amalan yang baik, amalan yang saleh. Qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im." Artinya apa? Wahai orang yang beriman, barang siapa yang murtad dari kalian, maksudnya murtad di antara kalian, murtad itu keluar dari agama Islam menuju agama yang lainnya. Nah, fasawfa yatillah niscaya kelak Allah taala menggantikan biqaumin dengan sekelompok kaum yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah taala mencintai mereka dan mereka pun cinta kepada Allah taala. Sifatnya adillatun 'alal mu'minin. Mereka apa? Lembut penyayang terhadap segenap kaum minin, aizzatun al kafirin. Mereka bengis, tidak suka keras terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah ini. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala wala yakhafuna laumatalaim. Dan mereka tidak pernah takut terhadap terhadap celaan orang-orang yang mencela. Paham ya? Tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Itu ciri-ciri orang-orang yang apa? Ciri-ciri orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mencintai, mencintai mereka. Pertama, mereka adalah orang-orang yang bagaimana tadi? Enam cinta sayang terhadap sesama kaum mukminin, bengis terhadap orang-orang kufar dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan mereka adalah orang-orang yang tidak apa? tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Nah, syahidnya di sini Kecintaan Allah Subhanahu wa taala kemudian sebutnya setelahnya kecintaan makhluknya. Menunjukkan bahwasanya dua kecintaan ini berbeda. Paham ya? Dua kecintaan ini ber, berbeda. Allah taala mencintai hambanya, mencintai makhluknya bukan berarti butuh dengan makhluknya. Sedangkan kalau makhluk atau hamba ketika mencintai orang lain karena dia butuh terhadap orang lain tersebut. Faham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Ada atau tidak termasuk amalan-amalan yang mendatangkan kecintaan Allah taala selain ayat ini ada atau tidak? Amalan-amalan yang lain yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah telah memberikan kecintaan tersebut kepada hambanya ada atau tidak? Banyak sekali ya. Di antaranya apa? Orang yang berbuat kebaikan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Naam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Innallaha yuhibbul muslimin. Sesungguhnya Allah taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian juga firman Allah taala di ayat yang lainnya termasuk sebab mendapatkan kecintaan Allah taala adalah apa? Orang yang suka bersuci. Paham ya? Nah, barakallahu fikum orang yang suka bersuci. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya kan? Sesungguhnya Allah taala mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Itu termasuk salah satu sebab mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Jadi bersuci ketika berhadas dia bersuci untuk melaksanakan apa ibadah berikutnya, salat atau semisalnya. Kemudian apa? Na'am barakallahu fikum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi. Qala Syekh Shalih Fauzan, hafizallahu taala wa ra'ah, al a'mal istahaqqu Allah lahum 'ala al a'mal. Dengan sebab amalan-amalan ini, mereka berhak mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Mereka berhak untuk mendapatkan kecintaan Allah taala untuk mereka. Ala hadil amal, di atas amalan-amalan tersebut. Sudah kita lewati amalan-amalan tadi. Nah, mualatihim lil Pertama, berloyalitas, sayang, cinta kepada segenap kaum mukminin. Namanya al-wala wal bara. Al-wala wal bara itu termasuk pondasi agama Islam juga. Jadi kalau agama Islam tanpa ada wala wal bara kurang. Al wala itu artinya berloyalitas, sayang, cinta, senang dengan segenap kaum muslimin, mukminin, ahlu sunnati wal jamaah. Bara berlepas diri, eh? berlepas diri, benci eh? terhadap orang-orang kufar, wal musyrikin, wal munafikin, wal hizbin. Paham ya? Lingkupan yang semakin mengecil dari itu, ahlu sunnah kita berloyalitas senang, bangga dengan Ahlus Sunnah. Kemudian sesama hizbiyin bagaimana? Ahlus Sunnah sikapnya dengan orang hizbiyin, namun jauh, Ha? Eh? kemudian jaga jarak, kemudian apa? Membenci. Itu namanya al-wala wal bara. Paham ya? Jangan sampai kita mengaku Ahlus Sunnah tapi cinta hizbiyun misalkan. Itu namanya nanti apa? Namanya mumayyi', orang yang lembek di dalam berprinsip, paham ya? Lembek dalam bermanhaj itu bahaya sekali. Karena apa? Karena dia nanti akan apa? Dikenal dengan manhaj yang dikenal dengan apa? Manhaj na barakallahu fikum at-talawun fid Manhaj yang berubah-ubah warna, berwarna-warni dalam agama ini. Di sana senang, di sini senang. Bersama sunnah senang, bersama Hizbiyyin juga senang. Paham ya? Na barakallahu fikum. Kemudian juga dikenal dengan apa kemarin? Eh? Na barakallahu fikum manhaj bungloni. Bungloni itu maksudnya bagaimana? Ada keserupaan dengan hewan yang dikenal dengan bunglon Paham ya? Suka berubah-ubah warna. Kalau nempel warna hijau berubah warna hijau. Kalau nempel warna coklat berubah menjadi warna coklat. Tapi kenapa ketika nempel warna putih kok jarang sekali berubah? Karena warna putih dipermisalkan adalah al-haq. Paham ya? Adalah al-haq yang senantiasa kokoh dia. Tidak apa? Tidak menerima orang-orang yang pelintas seperti itu. Sehingga jarang sekali untuk jumlahnya bulungan ketika nempel warna putih berubah putih. Paham ya? Pergi dia, nyari warna yang lain. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya barakallahu fikum hafizakumullah, na'am yang namanya al-wala wal bara harus kita miliki. Berloyalitas, senang, cinta dengan sesama ahlus sunnah itu lingkupan yang kecil ya. Kalau lingkupan lingkupan yang besar, senang, cinta dengan sesama kaum mukminin muslimin. Paham ya? Kemudian benci. Enam, menjaga jarak, menjauhkan diri dari orang-orang hizbin, eh, dari orang-orang kafir, wal munafikin, wal musyrikin. Jangan sampai kita seperti orang-orang munafikun yang inginnya di sana senang, di sini juga senang. Pengennya di mana-mana senang terus ya. Enggak ada yang memusuhi. Anak seperti itu pengennya Ustaz. Kalau di tempat roja anak berubah jadi roja Ustaz. Kalau di tempat orang-orang sururi menjadi sururi Ustaz. Anak kalau di tempat orang RII jadi RII juga Ustaz. Kalau di tempat orang orang-orang Nah barakallahu fikum yufid dan yufid juga Ustaz. Allah musta'an. Namanya bulan namanya itu. Prinsipnya enggak kokoh dia. Goyah, berbahaya seperti ini. Paham ya? Coba kalau orang berdiri enggak kokoh, paham ya? Di atas jalan yang lurus, paham ya? Kemudian berdiri tapi tidak kokoh bahaya sekali, bisa terombang-ambingkan oleh angin. Eh, yang ujung-ujungnya kemana tadi? Terdampar. Eh, bersama apa? Bersama tumpukan-tumpukan sampah yang ada Allahul mustaan. Maksudnya bagaimana? Kalau enggak kokoh itu ujung-ujungnya nanti dia akan terdampar bersama orang hizbiyun, ahlu bid'ah dalal, bingung. Paham ya? Allahul Upayakan kita kokohkan pendirian kita walak wal baroknya disesuaikan. Naam. Kita lihat kata beliau, mu'alatihim lil mu'minin wa mu'adatihim lil kuffar. Cinta, berloyalitas kepada segala kaum mukminin dan benci memusuhi orang-orang kafir. Ingat-ingat, dalam hal ini Syekh Al Fauzan Ketika beliau mensyarah kitab Al-Usul Salafah, bagus sekali. Ketika beliau membahas seputar apa al-wala wal bara. Ada beberapa beberapa tempat yang dikecualikan kita boleh apa? Berloy, berapa? Berkomunikasi, berhubungan dengan kufar. Pertama, di antaranya bisnis, dagang, jual beli. Bisnis, dagang, jual beli itu diperbolehkan ya, walaupun orang kafir. Nah, karena apa? Karena Rasulullah juga pernah melaksanakannya. Pernah melakukannya. Paham ya? Kisahnya banyak sekali ketika beliau nah barakallahu fikum sama orang Yahud. Nah, kemudian beliau juga pernah melakukan apa? Sistem pergadaian, menggadaikan apa? Pakaian perang beliau demi mendapatkan makanan. Pernah juga. Dan orang kufar. Tapi kalau selain itu masalah agama jangan, nggak ada toleransi. Selamat hari raya Natal katanya. Ngapain ikut-ikutan? Al-Sunnah, apalagi Al-Sunnah lagi. Paham ya? Nah, yang muslimun ada dilarang jangan. Ini Al-Sunnah. Kita kan harus toleransi, kita harus membangun ini dan itu, harus menerapkan tri kerukunan hidup beragama katanya. Allah musta'an. Kita katakan masalah agama jangan. Ingat-ingat dalil masalah agama jangan. Masalah dunia wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah kedua orang tuamu walaupun kafir, walaupun musyrik di dunia dengan cara yang baik. Tapi untuk masalah agama tidak. Lakum dinukum waliyadin. Masalah dunia tafaddal. Masalah dunia enggak masalah. Kalau masalah agama tidak ada toleransi itu, enggak ada Selamat hari raya Nyepi katanya. Selamat hari raya Natal enggak ada. Paham ya? Hari raya kaum muslimin cuma dua dalam setahun ya. Idul Fitri, Idul Adha. Dalam sepekan hari Jumat, tadi itu. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Ikhwana fi din azza nazakumullah kita lanjutkan adillatun 'alal mu'minin aizzatun al kafirin. Yang punya kitab perhatikan ya kitabnya ya. Biar enggak gagal paham ya. Adillatun 'alal mu'minin aizzatun al kafirin. Yaitu mereka-mereka orang-orang yang lemah lembut sayang kepada segenap kaum mukminin aizzatin mereka adalah orang-orang yang keras bengis terhadap orang-orang kafir fahum fi janibil mu'minin adillatin adillatan yudilluna lahum wa yaninu nam wa yalinuna lahum wa yarhamunahum wa yatawadda'una lahum artinya apa maka mereka kaum muslimin di sisi enam kaum mukminin itu mereka apa lembut, sayang, eh, tunduk, merendahkan diri kepada mereka, lembut kepada mereka, menyayangi mereka dan juga apa? merendahkan diri di hadapan mereka. A'izzatan 'alal kafirin, tapi mereka apa? bengis, benci kepada orang-orang kafir. Aqwiya 'alal kafirin, menampakkan kekuatannya kuat di hadapan orang kafir, enggak lembek, enggak eh, lemes gara-gara dunia, jangan. Nah, jadi kalau misalnya antum kerja, upayakan semaksimal mungkin kalau antum kerja upayakan semaksimal mungkin, jangan menjadi bawahan orang kafir. Kalau bisa di bosnya antum. Paham ya? Kalau pun seandainya enggak ada antum kerja sendiri, jualan sendiri dari bos sendiri. Paham ya? Itu lebih baik daripada antum kerja di bawah apa? Bosnya orang kafir. Walaupun kita enggak apa ngapain perkara dunia, tapi kita khawatir apa? Nanti terhina dan dihina oleh mereka. Paham ya? Na barakallahu fikum, Allah musta'an ini. La talinu lahum syaukah ma'al kuffar dan tidak ada kelemah lembutan kepada mereka yang membuat kekuatan bersama orang kufar enggak ada. Paham ya? Enggak ada. Upayakan menjauhi semaksimal mungkin. Li'annahum Allah azza wa jalla karena mereka musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azza nazakumullah wa habidakumullah jami'an yujahiduna fi sabilillah hadhihi min a'zami sifatihim. Ini termasuk sifat yang paling besarnya itu pengganti-pengganti orang-orang murtad tadi itu barakallahu fikum apa? Kata beliau, al-jihad fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah taala. Bukan karena rebutan ghanimah, bukan ingin mendapat rampasan perang, bukan untuk berbangga-bangga biar dibilang pahlawan, paham ya? Tapi apa? Li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah yaitu kalimat apa? La ilaha illallah. Jadi orang berperang luruskan terlebih dahulu niatnya. Kan sudah kita lewati. Maratibul jihad, pertama jihadun nafas dulu. Diperangi dulu anak jiwa kita diperangi dulu, tundukkan jiwa kita. Paham ya? Biar ikhlas ketika berjihad. Setelah itu apa? Jihadus syaitan. Jihad lawan syaitan Setan menghias-hiasi. Ayo perang, berangkat perang. Nanti sudah ada tawanan, ada ghanimah ramah perang. Nah, lawan dulu, tumpas dulu setannya. Kalahkan setannya, luruskan niatnya baru apa? Jihadul ada. Jihad melawan musuh. Paham ya? Karena kalau berperang gara-gara dunia, gara-gara ghanimah, ingat kisah perang Uhud. Termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang berikan kaum mukminin apa di antaranya? Karena saat itu mereka tidak taat dengan apa? perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah mengatakan kalian upayakan jangan pindah dari Jabal Uhud ini. Walaupun melihat apa yang kalian lihat berupa ghanimah yang ada. Ternyata ada orang yang teriak, "Ya kaum ghanimah ghanimah." Wahai kaum, itu ada ghanimah, ada ghanimah. Akhirnya turunlah orang-orang yang di Nah barakallahu Jabal Uhud tadi turun ke bawah rebutan ghanimah. Saat itulah apa Allah telah uji dengan apa kekalahan. Akhirnya mereka putar balik orang musyrikun, eh, kaum mukminin dibantai. Nah barakallahu fikum dibunuh itu banyak sekali. Allah musta'an hingga Rasulullah pun luka kan? Nah Allah musta'an. Kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah. Nam jihadul a'da itu akan sempurna kalau sudah melawan dua perkara dari itu. Jihadun nafas samabihatus syaitan. Naam. Wala yakhafuna laumatala'im dan mereka tidak merasa takut terhadap celaan orang yang mencela hadi aidan min sifatihim annahum la ta'khudhum fillah laumatalaim. laim. Masyaallah. Bahwasannya ini juga termasuk sifat-sifat mereka bahwasannya mereka nam tidak tidaklah mereka ambil, tidaklah apa? celaan yang mencela itu mereka masukkan di dalam dada dalam mereka ketika berperang jalan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi tidak membuat mereka itu takut itu ya. Nah, telah antara telah dibiarkan selama di atas al-haq. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Yang demikian itu adalah keutamaan Allah taala yang Allah taala berikan kepada siapa pun yang Allah taala kehendaki. Fa bi hadhihi sifatu istahaqqu hadhil manqaba al-'azimah anna Allah ahabbahum subhanahu wa ta'ala. Masyaallah dengan sifat-sifat ini maka mereka berhak mendapatkan enam keutamaan yang sangat agung ini bahwasanya Allah taala mencintai mereka masyaallah kadzalika fi qaulihi innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin ini perhatikan ada faedah sini mutatahhirin ini sifat untuk apa makhluk paham ya sifat untuk makhluk manusia atau semisalnya kalau nah barakallahu fikum mutahhar itu malaikat Paham ya? La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh yang, tidak ada yang menyentuhnya, menyentuh mushaf atau Al-Qur'an kecuali hamba-hamba yang sucikan itu bukan manusia. Nah, itu dipakai dalil orang-orang yang mengatakan apa? Orang-orang yang junub, orang-orang yang enggak suci enggak boleh menyentuh Al-Qur'an itu keliru pendalilannya. Mutahhar yang disucikan itu siapa? Para malaikat. Manusia disucikan atau bersuci? Ah Yusuf, manusia disucikan atau bersuci? Bersuci, mutatahhir ini Paham ya? Kalau itu mutahharun. Mau salah ya? Jadi pendalilannya keliru ya. Pendalilan yang sahih tidak benar bahkan perempuan yang haid, perempuan yang lagi nifas, perempuan yang junub itu pun apa diperbolehkan baca Al-Qur'an. Itu pendapat juga yang kuatkan Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz dan juga Syekh Muhammad bin Hizam wafaqahullah dan juga Syekh Abdullah Iryani wafaqahullah sampai beliau mengarang kitab Al-Faid judulnya ya. Al-Faid Nah, berkaitan masalah hukum seorang wanita yang haid menyentuh mushaf atau yang semisalnya. Eh, punya karya namanya kitabnya Al-Faid, itu karya Syekh Abdul Aryani. Membahas tuntas mengenai hadis yang apa yang dipakai jumhur mengatakan bahwasanya orang yang junub tidak boleh megang Al-Qur'an, dijelasin di sana ternyata hadisnya dhaif, lemah. Paham ya? Naam. Terlihat lagi Yuhibbul mutnam muttaqin. Allah Taala juga mencintai orang yang bertakwa. Yuhibbul Muslimin Allah Taala juga mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ila ghadzalik. Allah yuhibbu ahlal a'mal salihah wal 'aqal thayyibah. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang beramal amalan kebaikan dan orang-orang yang apa? Na barakallahu fikum berbuat dengan perbuatan kebaikan. Wa idza hab wa idza ahabbahumullah sa'idu fid dunya wal akhirah wa nalu karamatallah jalla wa ala. Maka apabila Allah telah sudah mencintai mereka, niscaya mereka akan bahagia di dunia dan di akhiratnya. Wa nalu karamatallahi jalla wa ala. Dan mereka akan mendapatkan karamah Allah Subhanahu wa taala. Dikit lagi, kadzalika fil ayati isbatul mahabbatillahi azza wa jalla. Seperti itu pula di dalam ayat tersebut ada pendalilan penetapan sifat mahabbah untuk Allah Subhanahu wa taala wa isbatul mahabbah makhluqin dan juga penetapan apa sifat mahabbah untuk segenap makhluk. Makhluk ada yang cinta, tapi cintanya makhluk karena apa? Butuh orang yang dia cintai. Mahum salahnya, butuh orang yang dia cintai. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada hambanya. Nah, justru hamba yang butuh kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah Ikhwan fi din azza wa kita lihat lagi. Yuhibbuhum yuhibbuna. Allah taala mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Fadalla ala annahu la tashabuha baina sifatain. Ini menunjukkan bahwasannya tidak ada kesamaan antara dua sifat yang ada. Paham ya? Tidak ada kesamaan antara dua sifat yang ada. Sifatul makhluk wa sifatul khaliq. Sifatnya makhluk dan sifatnya khaliq enggak sama. Karena Allah taala yaqul dikarenakan Allah taala menyatakan laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Ini dikenal dengan apa kemarin? Dustur. Dikenal dengan dustur ahli sunnati wal jamaah. Undang-undangnya ahli sunnati wal jamaah. Di dalam membantah orang-orang apa? Orang-orang ahli tasbih wa tanfil. Naam. Laisa kamisli syai' wa huwa sami'ul basir. Naam barakallahu fikum. Isbatun bila tanfil tanzihun bila ta'til, isbatul mufassal, nafyun mujmal. Itu kaidahnya al-sunnati wal Jamaah. Naam, wa in wujidat sifah fil makhluqin lakinnaha tujad ala ma yaliku bihim. Artinya kalaupun dijumpai sifat yang ada pada makhluk, akan tapi sifat tersebut dijumpai sesuai dengan yang layak pada makhluk tersebut. Sekarang hewan saja, antum tahu singa atau tidak? Alhamdulillah. Singa itu sebengis-bengisnya singa, sejahat-jahatnya singa sampai dikenal dengan Malikul Ghabah, raja hutan. Itu pun dengan anaknya sayang loh. Dengan anaknya. Paham ya? Sayangnya bukan main. Sebab kalau singa melahirkan, antum dekatin antum ambil anaknya bagaimana? Eh, pembelanya luar biasa, antum dikejar di sama singa nanti. Paham ya? Kejar bagaimana caranya singa itu mengamankan anaknya, mengkondisikan anaknya biar tidak diganggu makhluk-makhluk yang lain. Itu singa benar. Sama-sama punya rasa cinta manusia, juga punya rasa cinta, tapi ketintaan singa dengan ketintaan manusia sama atau beda? Hah? Beda atau sama? Beda atau sama? Beda. Paham ya? Sama-sama cinta tapi hakikatnya berbeda. Nah, itu hewan, ini yang ini mah manusia. Kita lihat lagi. Wala taqulu mistasifatu rabb azza wa tapi sifat tersebut tidak seperti sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadhi qaidatun ini adalah kaidah fi jami'il asma wa sifat. Ini adalah kaidah untuk semua nama-nama dan sifat-sifat. Dihafal tadi kaidahnya ya. Isbatun bila tamsil, tanzihun bila ta'til. Yang kedua, isbatun mufassal, nafyun mujmal. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.